Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan uh, tambahan fawaid dari al mauhib Al-Muhammadiyah untuk hadis-hadis yang telah kita baca di Syama'il Nabi. Eh, hadis berikutnya hadis yang ke 192 di salah satu perawinya ada Khalid ibn Ma'dan ya, beliau adalah Khalid ibn Ma'dan dan di antara hal yang menarik bagi tentang beliau adalah kisah uh, tentang semangat beliau dalam ibadah karena Yusuf kula yaumin setiap harinya beliau bertasbih arba'ina alfa tasbihatin 40 ribu ya, 40 ribu tasbih. falama mata wudi'a liyarsila ya, maka tatkala beliau meninggal dunia maka beliau diletakkan untuk dimandikan maka ternyata dari telunjuknya bergerak-gerak mengisyaratkan sebagaimana kebiasaannya ketika hidup digunakan untuk bertasbih. Ya, beliau membawakan hadis di 192 berkenaan dengan ya, bacaan setelah selesai makan. Alhamdulillah hamdan kasiron tayyiban. Ya, tayyiban di sini artinya sama dengan Syekh Abdul Razak. Artinya bersih dari riak dan sum'ah mubarakan penuh dengan kebaikan. Kemudian ada ghairu muwadda'in. Maka di sini ada dua cara baca. Muwadda'in dan musternan. Itu boleh dibaca dengan tasdidid dal ma'al fathiha. Dalnya di kemudian dikasih harokat fathah. Ghaira muwadda'in. Kalau ghaira muwadda'in Wadda'ayu wadda'u bisa artinya meninggalkan. Sehingga ghaira mewadda'in artinya ghaira metruki Tanpa pernah meninggalkan ketaatan kepadamu. Kemudian boleh juga ma'akas riha. Ya, dalnya ditesit namun e, harkatnya kasrah. Ghaira muwaddi'in. Maka muwaddi'in berarti meninggalkan sehingga artinya halatakauni ghaira tarikin laha au mu'ridin anha. Ya, aku tidak akan aku tidak akan pernah meninggalkan ketaatan atau berpaling dari ketaatan. Sehingga dua cara baca tersebut hasilnya sama. Muwadda riwayatain wahidun. Maka Hasil dari dua cara baca ini hasilnya sama yaitu wa huwa dawamul hamdi wastimraruhu yaitu terus menerusnya memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga makna doa segala puji milik Allah pujian yang banyak pujian yang berkah eh, pujian yang baik yaitu bersih dari ria pujian yang penuh berkah dan pujian yang terus menerus itu kalau terjemah bebasnya. Kemudian untuk mustaghnan maka bifatin nun maka nunnya dibaca fathah mustaghnan artinya hamdan lanaktafi bihi pujian yang kami tidak merasa cukup dengannya Bal na'udu ilahi karatan ba'da ukhra. Bahkan kami akan kembali memuji dan kembali memuji. Bolak-balik memuji. Walanatukuhu dan kami tidak pernah meninggalkannya. Walai yustarna atau walai yustarni ahdun anhu. Dan pujian yang tidak ada seorang pun tidak eh, ya, tidak ada seorang pun yang tidak tidak membutuhkannya. Semua orang membutuhkannya. Balham dan yahtaju ilahi kulu mutakallimin li nikmatihi ni'matihi wastimrariha. Dia adalah pujian yang diperlukan oleh setiap orang untuk awetnya nikmat dan terus menerusnya nikmat ada pada dirinya. Maka mustarnan itu artinya adalah e, kami tidak pernah merasa cukup namun kami akan bolak-balik memujinya dan ini adalah pujian yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Kemudian tentang kata terakhir di situ Rabbana maka di Mauhid Muhammadiyah kalau dicetakan ya, Syabd Razak mustarna anhu Rabbana. Kalau di sini disampaikan bi itu bacanya rafa. Rabbuna. Khobaru mubtada'in mahdufin. Sebagai khobar mubtada yang dibuang. Ya, mubtada yang dibuang. Huwa Rabbuna. Huwa Rabbuna. Au aksuhu. Boleh juga dibalik. Dia jadi mubtada. Ya, eh, khobarnya dibuang. Kemudian boleh juga bin nasbi dibaca dengan nasab Rabbana. Yeah. Namun uh, maknanya alal madah awal ikhtisas. Yeah. Yeah. Madah atau ikhtisas. Boleh juga pujian atau menunjukkan uh, kekhususan. Ikhtisas itu seperti kalimat nahnul muslimun nahnu al muslimun uh, eh, nusalli kula maka al muslimunya itu i'rabnya ikhtisas Kemudian wabil jari boleh juga dibaca jar. Rabbina. Badal milafil jalalah. Maka menjadi badal untuk lillah. Jadi sini disampaikan wa ada man ja'alahu munada. Dan keliru orang yang menjadikannya sebagai munada. Sehingga maknanya Rabbana isma' hamdana. Ini kalau dijadikan monada Rabbana isma' hamdana. Ini dianggap ab'ada, jauh. Ini, ini ngarokatinya atau kemudian ngerobnya e, terlalu jauh. Dan yang lebih jelek lagi, man ja'alahu badalan min domiri anhu. Dan yang lebih jelek lagi adalah orang yang e, mencer namun badal domir dari anhu. It domir anhu lil hamdi. Karena hu di al anhu itu kembali ke alhamdu. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka boleh dibaca rafa wala mustaghnan anhu rabbuna Ya, boleh dibaca nasab dengan makna tadi madah pujian. Ya, engkau adalah harap kami dengan maksud pujian dan boleh dibaca jer ya, dalam pengertian badal dari lillah. Namun nilai tidak pas kalau dianggap munada. Ya, kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-29 tentang kodah tentang gelasnya Nabi. Kodah bacanya bitahrik, semuanya dikasih harokat. Kalau kodahun itu celaan. Kalau kodahun itu celaan. Kalau kodahun gelas. Mayusrobu fihi. Alat yang dipakai untuk minum. Kemudian tentang uh, Hadis yang ke-195 ya, Anas mengeluarkan kodahun uh, eh, ya, gelas dari khosyab dari kayu khalidan yang tebal kemudian mudabbaban bi hadid <clears throat> yang di ditambal, dilapisi yang tujuan pelapisan itu untuk menambal dengan besi. Maka fawaid dari hadis ini hadis ini menunjukkan bahasanya ana hifdha ma yanfa'u wa illam yu'atu malan wa islahu mustahabun. Yeah. Bahasanya menyimpan sesuatu yang bermanfaat, meskipun sudah tidak lagi bernilai harta, satu hal yang baik. Demikian juga memperbaikinya, menambalnya adalah satu hal yang dianjurkan. Wa anna malahu qadrun wa manzilatun dan bahasanya siapa yang punya kedudukan dan posisi tukrahu itu aduhu. Makruh baginya menelantarkan barang-barang yang masih bisa diambil manfaatnya. Maka lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambal ya, ya gelas milik beliau. Kemudian hadis yang ke-196 ya, Ya, Anas mengatakan aku memberi minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan gelas ini semua minuman. Yaitu semua minuman di sini adalah alma air empat jenis minuman. Ini adalah minumannya Nabi, air biasa, Nabi kemudian asal, madu dan alaban susu. Kemudian tentang nabi di di sini dijelaskan tentang nabi air yang manis diletakkan padanya karena diletakkan padanya sejumlah butir kurma supaya air tersebut jadi manis. Wakan yumbat lahu awal lail ya, tamar itu diletakkan di awal malam wa yasrabuhu idza asbaha yaumahu. Demikian juga diminum eh, dan diminum pagi harinya dan hari tersebut sampai malamnya. Ya. Wal ilal asr dan besoknya sampai asar. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak Nabi tidak khawatir itu sudah menjadi memabukkan. Jika Nabi khawatir itu sudah memabukkan maka Nabi memerintahkan untuk dibuang. Kemudian uh, di di sebelumnya di halaman 222 catatan kaki ada tentang bahwa kodahun tentang gelas itu kodahun jayidun aridun adalah gelas jayidun yang bagus aridun yang lebar min nudor dari nudor atau aridun, aridun itu maknanya tuluhu aksar min ardihi. Disebut aridun manakala panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Itu namanya aridun. Kemudian min nudar nudar bidumin nun, nunnya di domah, kemudian dotnya di fathah, maknanya adalah al-ud al-khalis kayu yang murni kayu. Kayu yang murni kayu. Ya, kemudian di bab yang ke-30 tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis eh, uh, 199 atau hadis 198 <clears throat> dari Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan bitih dengan rotab. Kemarin kita ada kata yang kita lewati khirbis itu artinya juga bitih semangka al-asfar yang warnanya kuning. Ya. Dan yang nomor. uh, eh, Hal ini kenapa Nabi mencampur dua buah-buahan ini? Karena bitir itu sifatnya dingin dan rotop sifatnya panas. Maka Nabi gabungkan supaya uh, supaya proporsional. Nah, bagaimanakah yang dimaksud dengan Nabi memakan semangka dengan rotok? Itu maksudnya bagaimana? Maka tentu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yakun hada bihada. Barang dimakan. Barang dimakan. Jadi semangka kemudian e, tersebut dikasih eh, rotok, nah, ditaruh di semangka, semangkanya dimakan. Atau kemungkinan yang kedua, yakul min hata lukmatan wa min hata lukmatan. Gantian. Ini nyokot semangka, habis itu nyokot otok Maka ada dua kemungkinan itu. Nah, berkenaan dengan dua kemungkinan ini, wakat warada atas rih bithani. Terdapat riwayat yang menegaskan bahasanya caranya adalah yang kedua. Gigit ini kemudian gigit itu. Yaitu satu hadis eh, satu riwayat diatkan oleh Tabarani namun dengan sanad yang da'if. dari Abdullah bin Ja'far beliau mengatakan Aku melihat yeah. Di yamini Nabi di tangan kanan Nabi itu timun dan di kirinya otak. Wawayakulu mindi marotan wa mindi marotan. Dan beliau makan sekali dari yang sini dan sekali dengan dari yang di situ. Namun itu daif. Riatnya daif. Cuma ya, karena tidak ada penjelasan tentang bagaimanakah makan semangka dengan otak, ya, maka ada dua kemungkinan tadi dan Kemungkinan yang kedua didukung oleh riwayat yang dhaif atau riwayat yang lemah. Jadi hadis yang ke-99 khirbis asfar ya. Maka khirbis artinya semangka asfar yang berwarna kuning. E, tentang e, hadis yang 199 Khirbis bikasril ya, ya khaknya di kasrah wasukuni ra khir khirbis ya. khirbis ini maknanya bitih bil farisiyah ini bahasa Persia ini bahasa Persia khirbis ya, itu bahasa Persia yang kemudian diserap oleh bahasa Arab yang dimaksudkan adalah eh, semangka yang asfar yang kuning.